Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajarannya berikutnya yaitu permasalahan yang ke-46. Permasalahan yang ke-46 daripada permasalahan jahiliyah yaitu mengenai bahwasannya mereka mencaci maki adar yaitu masa siang dan malam dan yang semisalnya mereka caci maki. Jadi mereka menisbahkan nam al-hawadis, kejadian-kejadian di alam semesta ini kepada adar yaitu kepada masa wa masabbatuhum lahu dan juga mereka mencaci maki masa tersebut. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, jadi mereka mengatakan bahwasanya tidaklah yang membinasakan kita melainkan dar katanya. Ya barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu as satu wal arba'un, permasalahan yang ke-46. enam. dahri kaqaulihim wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Cacian atau makian nah mereka terhadap adar terhadap masa. Seperti ucapan mereka wa ma yuhlikuna illa Dan tidaklah membinasakan kami melainkan apa? Yang membinasakan tersebut adalah adar dahr yaitu masa. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah alladzina yansubuna al hawadisa ila ad-dahri humud dahriyah. Orang-orang yang mereka menisbahkan al hawadis kejadian-kejadian di alam semesta ini kepada ad-dahr kepada masa, mereka adalah kelompok ad-dahriyah. Wadhalika yang demikian itu annahum bahwasanya mereka idza halla bihim makrun apabila menimpa kepada mereka perkara makro yang tidak diinginkan atau perkara yang benci, fa innahum yansubunahu ila ad-dahr. Mereka langsung secara langsung apa? Mereka langsung menisbahkan perkara tersebut kepada masa atau dar. Wa yadhummuna dar dan mereka mencaci maki dan menjelek-jelekkan dar min ajli dzalik dikarenakan perkara yang tidak disukai tersebut. Wal wajibu an tunsabal asya'u ila al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Yang wajib pada asalnya, ngam hendaknya apa? Semua perkara itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada yang menciptakannya. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya Allah Ta'ala menakdirkan kebaikan dan menakdirkan kejelekan itu, lah. Wadaru Inna innama huwa waqtun min Makhlukatillah. Sedangkan dahar yaitu masa itu adalah salah satu makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'indahu tasarrufun yang mana dahar itu tidak memiliki tasarruf, hak untuk mengatur atau untuk nah barakallahu fikum mengurus sesuatu perkara. Waqad antara Allah Subhanahu wa taala 'ala man yusnidul hawadits ila dahr. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari nah, terhadap orang yang menyandarkan kejadian-kejadian alam semesta ini kepada masa. Bikauli ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa taala Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan ma hiya tidaklah Naam barakallahu fikum kehidupan kita ini di dunia. Naam kita mati dan kita hidup melainkan naam barakallahu fikum ma yuhlikuna dan tidaklah binasakan kita ini kecuali dar. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka mengatakan seperti itu kehidupan kita di dunia ini dan kematian kita. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, dan e, tidaklah yang membinasakan kita ini melainkan dar, yaitu masa. Li'anna hadza inkarun lil akhirah. Dikarenakan ini bentuk pengingkaran terhadap akhirat. Nah, dari mengingkari terhadap nah perkara akhirat. Wa inkarun lil ba'ts dan juga bentuk pengingkaran terhadap hari kebangkitan namutu wa katanya. Kita hidup dan kita eh, kita mati dan kita hidup. Atau kita mati kemudian kita hidup. Yamutun nasun wa yahyan nasun. Nah manusia nah mati dan manusia hidup. Wa yakulun. dan mereka mengatakan rahimun tadfa wa ardun tabla. Nah barakallahu fikum. Jadi kesayang nah barakallahu fikum kasih sayang itu tadfa Nah barakallahu fikum menolak atau istilahnya Eh, terhindarkan wa ardun tabla' dan kemudian bumi ini menelan dan semisalnya. Nah, wa yaqulun hadhi tabi'atul hayat. Inilah tabiat daripada kehidupan katanya. Mereka mengatakan seperti itu. Wa ma yuhlikuna illa dar dan tidaklah kita dibinasakan kecuali ad-dar yaitu masa. Yang al halaka illa dar mereka menisbahkan kebinasaan itu kepada ad-dar kepada masa. Fasababul maut indahum mururul layali wal ayyam. Maka menurut mereka sebab kematian itu adalah berjalannya al-layali, nam, berjalannya malam-malam al ayam dan hari. Berjalannya hari dan malam. Walaysa hunaka ajalun muqaddaratun. Menurut mereka tidak ada di sana nah barakallahu fikum ajal waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kematian kematian atau waktu-waktu kematian yang ditetapkan itu enggak ada. Wala hunaka malakun yaqbidu arwah 'inda intihai ajaliha dan juga mereka beranggapan bahwasanya di sana tidak ada malaikat yang mencabut nyawa ketika sudah habis waktunya atau ketika sudah habis masa hidupnya. Itu enggak ada yang mencabut nyawa kata mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam an sabid dahr padahal sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk apa? mencaci maki ad-dahr ini. maka faqala nam Kemudian Rasulullah SAW sabda, La tasubud dar, jangan kalian mencaci maki ad-dar itu masa. Fa innallaha huwa dar. Maka semuanya Allah taala itu adalah ad Maksudnya apa? Maksudnya Allah taala itulah yang menciptakan ad Allah taala yang membolak-balikkan siang dan malam. Nah, barakallahu fikum. Begitu datang siang, hilang malam. Begitu datang malam, hilang siang seperti itu barakallahu fikum. Naam. Yani annallaha khaliqud dar. Maknanya adalah bahwasanya Allah taala itu indahnya menciptakan dar masa wa annama ya fid dahri huwa bi taqdirillah dan bahwasanya apa-apa yang terjadi pada nama barakallahu fikum nah masa ini itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wa bil hadits qudsi dan di dalam hadits qudsi Naham yaqulu Allah tabaraka taala Allah Subhanahu wa taala berkata yudini ibnu adam telah mengganggu diriku ibnu adam ya sebentar dia menjadi dimaki dar dia menerjemahkannya ad-dar. Wa ana ad-dar padahal aku adalah ad-dar. Aku adalah dar kata Allah Taala. Maksudnya biyadil amru, berada di tanganku lah semua urusan. Uqallibul laila wan nahari maksudnya. Nah, aku membolak-balikkan siang dan malam. Nah, ini enggak mungkin Allah Taala itu adalah masa. Tapi Allah Taala adalah zat yang membolak-balikkan masa. Nah, barakallahu fikum. Jadi Allah Taala al-muqallib laisa al-muqallab. Paham ya? Al-muqallib laisa al-muqallab. Al-muqallib itu zat yang membolak-balikkan. Al-muqallab itu yang dibolak-balikkan. Jadi Gak mungkin kalau seandainya Allah Taala itu adalah apa? Al-muqallab wal muqallab. Tapi al-muqallab wallahu jalla wa ala wal muqallab ad-dahr. Itu seperti itu. Jadi yang memulai balikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dibolak balikan adalah dahr itu sendiri. Naam barakallahu fikum. Fa idza Naam, fa idza sababta ad-dahra faqad sababta khaliq ad-dahr. Apabila engkau mencaci maki masa, maka engkau sungguh telah mencaci maki atau Nah, barakallahu fikum mencaci maki Allah Subhanahu wa taala atau mencaci maki zat yang menciptakan masa tersebut. Wa hadza mimma yu'dhir Rabb dan ini termasuk perkara yang bisa membuat gangguan terhadap Rabb yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lianna dhamma yaqamu 'ala Allah dikarenakan celahan makian tersebut mengenai nah barakallahu fikum mengena kepada Allah Subhanahu wa taala li'annahu wa musarriful umur dikarenakan dialah zat yang mengatur semua perkara wa muqaddirul ajali wal masaib dan zat yang telah menakdirkan menetapkan yang seluruh ajal, ketetapan-ketetapan, kematian-kematian makhluknya, wal masaib dan juga menetapkan musibah-musibah wa kulli syai'in dan segala sesuatu. Wa amad dahr, ada bermasa fa innahu zamanun makhluqun lillah, maka masa itu siang dan malam adalah zaman, adalah waktu-waktu yang dia itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alal muslimin an yatajannabu hadza. Maka wajib terhadap kaum muslimin agar mereka menjauhi perkara ini. Wa idza asabahum syai'un fa innahum yuhasibuna anfusahum. Maka apabila menimpa pada diri mereka sesuatu, maka hendaknya mereka memperhitungkan, memperhatikan pada diri mereka. Wa ya'tarifuna bi dzunubihim dan hendaknya mereka mengakui terhadap dosa-dosa mereka. Naam, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa-apa yang telah menimpa pada kalian berupa musibah, falima kasabat aydikum maka itu dengan sebab ulah tangan-tangan kalian. bagi an yadhumma insanu nafsahu wa yalumaha wa la yadhumma dahr Maka selayaknya sepantasnya dia itu mencaci atau mencela nah, seseorang itu mencela dirinya bukan malah menyalahkan atau mencela dar masa, tapi dia sendiri yang bikin itu soalnya. Dalam artian, nah barakallahu fikum eh, kerusakan di muka bumi ini, nah baik itu di daratan maupun di lautan, sebabnya apa? Ulah manusia itu sendiri. al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di bumi, ada ah, di daratan di lautan itu dengan sebab apa tangan-tangan manusia itu sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai menyalahkan adar. Karena adar itu makhluk. Salah satu makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala itu masa siang dan malam Allah taala sedangkan Allah taala adalah zat yang